sudah memiliki indeks Quran di jilid kedua. Jilid kedua halaman 12. Surah ke-20 ayat 8 ya. surat Toha. Kemudian tentang Asma'ul Husna juga ada di surah ke-59 ayat 24. surat Toha, surat ke-20 ayat yang ke-8. Sudah ketemu ya? Itu Asma'ul Husna. Nah, bahkan di beberapa Quran, di beberapa hadis jika kita ingin berdoa, pakailah nama-nama Allah yang baik ini, pakai Asmaul Husna. Kemudian untuk ibu dan bapak yang bisa mempersiapkan, biasa mempersiapkan murotal, murotal untuk hari Jumat, insya Allah surah Al-An'am ya.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 Memang topik kita di ayat ke-8. Tapi kita baca semua. Surah Toha, surah ke-20 dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Diga jangan digabungnya di eja. Alif Lam ada jeda. Tapi nggak ada jeda. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا Ayat empatnya. Dan ikhfa. Tanzi matobi'i. Tanzilam idgom bi gunnah. Tanzilam mim mim gunnah mimnya. Ya Mbak Neneng. Ada berapa huruf gunnah? Dua. Apa? Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya tiga dibaca dobel karena ada tasdidnya. Dengung ke hidung gunnah. Dan ada panjangnya ditahan satu alif. Sampai satu alif setengah. Atau dua sampai tiga harokat. Itu kemarin ya materi di PTPL ini diulang-ulang memang semua juga mudah kan? Tanzilam mimman khalaqal khalaqal arda was samawati al-ula ula'in was samawati al rahmanu 'ala al-'arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Jadi mau ditampakkan, mau dalam hati, mau dikemukakan, Allah Maha tahu itu ya. Jadi itulah Allah. Jika kamu mengeraskan suaramu, ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Jadi disembunyikan yang tersir, tersirat dalam hati Allah tahu. Itu ya. Jadi tidak tidak perlu mengeraskan suara dalam berdoa karena Allah tidak tuli. Allah mendengar semua doa itu walaupun diucapkan dengan suara rendah eh, yang lalu kan bisa disampaikan yang penting pertengahan ausatuha jadi kencang-kencang enggak sampai orang kebingungan kebisingan do dengar doa kita eh, kadang-kadang uh, kan ada yang tarik <laughs> teriak-teriak kayak gitu di masjid kenapa Allah tidak tuli ya yang ibadahnya yang tertib yang tentram nah ini ya uh, ibadah untuk siapa untuk diri kita pengabdian kita kepada Allah kan Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kata Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu ya. Ah, betul ibadah tapi ah, ibadahnya jangan ya nah ini pakai ilmu ya pentingnya barangkali. Jadi bagus merabaikan masjid, sholat tarawih, eh, qiyamul lail ya atau tadarus tapi caranya nih ya Jangan sampai mengganggu sekitarnya. Karena ibadah itu kepada Allah. Allah tidak suka kalau karena ibadah kita tetangganya terganggu. Gitu ya. Teriak-teriak lagi terawih. Eh, jangan terima Allah. Karena itu begitu ya. Kenapa harus teriak-teriak begitu gitu ya? Kenapa harus sambil bercanda seperti itu? Kalau mau itu uh, yang yang pelan, yang sopan, itu kan? Salat berjamaah rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah. Gitu kan pelan aja. Woi, woi, woi. Jadi, Jadi kedengarannya juga itu orang di masjid yang ngapain kalau yang nggak tahu kata orang non muslim kok gitu ya ibadahnya yang ganggu orang <laughs> nah, itu hati-hati ya tidak tidak tidak dianjurkan ya eh, bahkan Allah marah kalau ibadahnya seperti itu tadi itu Allah tidak tuli kok ini Allah mendengar maha mendengar jadi suara itu kalau berdoa ya memang kalau lagi sendiri gitu ya. Khusyuk kita berdoa kepada Allah, diungkapkan. Minimal kedengar telinga kita gitu ya. Kan malam-malam habis sholat malam kita. Ya Allah berikan keberkahan, berikan rezeki, berikan keselamatan. Berikan kekuatan iman dan Islam ya Allah. Kalau bukan karena pertolonganmu mungkin kami tidak mampu menjalankan segala titahmu dengan secara baik dan benar ya Allah. Nah itu berdoa seperti itu. Tapi nggak usah kencang-kencang gitu. Malam-malam sendiri sampai tetangga, ya tadi malam siapa yang doa kan nggak begitu itu ya. Jadi menanggapi ada sementara ibadah yang kencang-kencang udah pakai pengeras suara teriak-teriak pula <laughs> kayak orang yang lagi kalau main bola, "Hei, masukin gol, gol, oh gol." lah itu namanya juga olahraga itu juga itu ya. Olahraga ini ibadah di masjid teriak-teriak begitu kan? Gitu. Ayo waktu saya mau kumulu, yang akan Wah, Nah ini ya, perlu di, di, dicermati, ditanggapi ibadahnya yang lebih baik. Itu tidak mengganggu orang dan suaranya tertib, khusus terdengarnya juga enak. Assalatu jamaah rahimakumullah. Assalatu la ilaha illallah. Ada aman ya. Itu Jadi dengan dengan suara yang enak aja. Tidak usah teriak-teriak gitu ya. Ha, nah, ini Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi manusia. Toha. Ini ya. 925. Ini ada. Untuk ini. Uh, ini lihat catatannya ke. Lihat catatan nomor 14. Ini ini Quran yang terjemah. Yang saya miliki itu enaknya gitu. Nyambung ke semuanya. Ya. Yang lain juga sama. Cuman yang lain kadang-kadang di, di, di akhir atau di ujung surah uh, Quran. Ini di, di bawahnya. Ini huruf-huruf yang terletak pada permulaan sebagian surah-surah Al-Quran. Seperti alif lam mim, uh, alif lam mim ro, alif lam mim sod, yasin dan sebagainya. Di antara ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ayat-ayat tersebut dipandang sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Itu. Dan ada pula yang menafsirkan, golongan yang menafsirkan ada juga yang memandangnya sebagai nama surah. Ada yang berpendapat bahwa huruf-huruf di awal surat berguna untuk menarik perhatian para pendengar Al-Quran. Atau untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang kemudian dituliskan dalam huruf-huruf. Itu jadi penafsirannya ya. Ini bisa juga dilihat uh, nomor 194. Nah, di bulan lain ya berbeda-beda ini. Ini catatan kakinya enak jadi jauh dah. Saya bilang sekarang tidak ada alasan untuk tidak pinter. Nih, di catatan kaki ayat 194-nya. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian. Dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam. Atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengerti, yang mengetahui. Seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang gaib Misalnya ayat-ayat mengenai hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Itu ada juga. Atau tadi itu. Jadi alif lam mim wallahu alam bimurad. Hanya Allah yang tahu maknanya yang pasti gitu ya. Tentang awal-awal surat ini seperti Toha ini. Di ayat keduanya, Ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu kepadamu agar kamu menjadi susah. <laughs> Itu ya. Jadi jangan, jangan dibuat susah. Baca baca bacalah Al-Qur'an yang mudah-mudah yang mampu yang bisa. Ya, tetapi memang untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita jangan sampai malaikat tuh bingung. Bingungnya apa? Mau sholat ya? <laughs> Itu kan. Nah, pasti bacaannya patihah Al-Ikhlas, Al-Kafirun, ya, Qul akhir Al-Kafirun sama Al-Ikhlas atau al falak itu aja. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas bacaan hafalannya ditambah gitu ya. Bisa dengan Alam Nasroh, Al-Ghoshiyah, Al-A'la, atau pakai ayat kursi, atau surah Baqarah ayat-ayat terakhir 286 gitu ya. Jadi e, diperbanyak. Memang raja surah itu sunnah ya. Tapi untuk meningkatkan kualitas, jangan itu-itu aja. Betul Nabi saat sholat fajar itu, Kuliah ya ayuhal kafirun sama al-ikhlas. Itu seringkali dibaca. Kan Siti Aisyah sampai bingung. Nabi ini di sholat fajar, sholat sunnah fajar ini, dia baca surat, baca surat apa enggak? Jangan-jangan patihah doang <laughs> saking cepatnya bacaannya gitu. Karena apa? Nabi sholat fajarnya di rumah, ingin menuju ke masjid untuk qobliyah di masjid tahiyatul masjid kemudian sholat subuh. Karena kalau sholat fajar kelamaan di rumah kan makmum di masjid sudah nunggu gitu kan. Nah ini. <clears throat> Itu ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi, langit, bumi dan langit yang tinggi. Siapa? Yaitu Allah, Tuhan yang maha pemurah. Rabbi, Tuhanku. Rabbana, Tuhan kita semuanya. Eh, Rabbi, yaitu Tuhan yang maha pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang bersemayam di atas aras. Ya ini ini pengertiannya nanti bersemayam Allah seperti itu nanti ada penafsirannya ya. Itu. Ini lihat 926. Dari 926 lihat 561. Apa katanya bersemayam? Nah, itu kan. Nah, itu. Kita bisa memahami tapi kita lihat eh, penafsiran daripada para ahli tafsir ya, mufassir ini. Di sini dikatakan lihat Eh, puluh 561. Ada kan? Bersemayam di atas aras ini ialah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kesuciannya. Itu. Jadi bersemayamnya Allah alam seperti apa kan kita Allah ada di mana-mana gitu. Itu ya, Allah selalu bersama dengan kita. Allah tidak tidak memiliki tempat dan ruang seperti kita. Seperti Allah, Allah seperti apa Allah, Allah alam. Karena itu tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kita boleh berpikir tentang ciptaan Allah tapi kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Terlalu jauh ya. Itu. Nah ini. Di ayat ke 8 ya, dialah Allah tiada tiada tuhan, tiada ilah selain Allah. Tiada tuhan melainkan Dia Dialah Allah yang mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Di dalam ayat yang lain, bacalah jika ingin berdoa pakailah nama-nama yang baik. Ya, nama asmaul husna. Allahu la ilaha illa huwa. Ah, Allahu la ilaha illa hu. Kau dihentikan. Kau disambung, Allahu la ilaha illa huwa. Ya, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Memang kurang enak ya, makanya di situ ada tanda wakaf. al wakfu di al-waqfu aula. Dihentikan lebih ulama, lebih utama. Allahu la ilaha illahu. Lahul asmaul husna. Ya, itu lahul asma. Matobi ketemu Hamzah satu kalimat. Dan ini apa? Mad wajib mutasil. Itu kan gampang. Allahu pada Allahnya dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelum pada Allah baris di atas tuh patah. Taglid tebal itu ya. Tafkhim atau taglid sama. <clears throat> Allahu la i tuh matobi'i ketemu alif di cetakan Indonesia jadi mad jaizun fasil. Padahal bukan ketemu alif kan? Matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Allahu la i-nya kosor. Mm, ila la-nya mad asli. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Nah, ini nama-nama Allah yang mulia. Tapi sayang di televisi itu ada Eh, salah satu sinetron ini mudah-mudahan para para ulama eh, jangan-jangan uh, saya saya yang salah dengar ya. Di situ ada sinetron cuplikan sinetron lagu itu kalau nggak salah apa itu Assalamualaikum cinta ya apa. Di situ ada lagu-lagu lagu-lagunya lagu tentang wanita. Eh, banyak laki-laki apa gitu ya. tapi di situ ada Asmaul Husnanya. Nah ini e, mungkin apa salah orang e, ngedabernya ya. E, ngedit-ngeditnya jadi sehingga ada ada di situ ada bacaan Fatihahnya di lagu itu ada lagu terus ada Asmaul Husna pas ngucapin ya rojak ya segala macam ya Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul minum Wahimul Azizul Jabar tiba-tiba ada engkau lah laki-laki ah itu kayak kurang, kurang pas coba tolong dicermati ya uh, saya saya khawatir itu jadi sebagai pelecehan karena apa di dalam lagu itu ada Asmaul Husna, ada nama-nama Allah yang berhubungan dengan lagu-lagu cinta yang isi isinya lagu juga kurang baik gitu kan di situ. Allah disertakan di situ nama-nama Allah. Nah ini, coba ya dicermati kembali. Ini tugas para ulama mengingatkan. Nah, itu karena mungkin pengedit ini nggak asal edit aja nggak ngerti mungkin atau salah saya salah pendengaran gitu karena sepintas ya. Nah ini tentang nama-nama Allah yang baik itu jangan dilakukan seperti itu itu aja, apalagi dipakai lagu senetan dan segala begitu seperti itu boleh kita berdoa dengan nama-nama Allah yang mulia yang baik ini baik sebelum kita teruskan bacaannya kemarin banyak Pak Ari saya mau dong itu eh, buku-buku uh, tentang sholat taraweh nah ini saya ibu dan bapak boleh ke toko buku e, bisa buku bisa beli buku fikhusunah sunnah ya ditulis oleh Said Sabik jadi dua ini diterbitkan PT al Marif Bandung. Jadi apa yang saya bicarakan tidak asbun. Tapi ada dalilnya. Fikus sudah itu. Ya fikih pemahaman dari sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Nabi. Bisa juga fikih Islam Sulaiman Rasid. Ya, ada fikih Islam Sulaiman Rasid, ada fikus sunnah Said Sabik. Itu ya sudah diterjemahkan ini Said Sabik ini dari Mesir Kairo. Ini ya, lahirnya pada tahun 19 15. Kita belum lahir dia sudah ada duluan. Gitu ya. Sudah almarhum ini. Tapi karya-karyanya Masya Allah. Ada juga Bidayatul Mujtahid. Karya Ibnu Rus. Ya. Bidayatul Mujtahid. Kemudian ini ada juga Al-Hidayah. Ini biasanya dipakai pegangan oleh pesantren Persatuan Islam. Ranca Bango Tarogong Garut. Jadi Persis ini ya, ya Persatuan Islam. Nah, ada juga yang NU-nya 40 masalah agama. Jadi saya sampaikan hadisnya, dalilnya. Nah, nanti ibu dan bapak yang me menyimpulkannya. Gitu. Kita teruskan kembali kemarin kan tentang sholat taraweh ini. Pak Hari kenapa sih orang harus ribut? Eh, orang-orang e, yang tidak dicontohkan Nabi, ibadah yang tidak dicontohkan Nabi dilakukan. Yang jelas-jelas dilakukan Nabi nggak dilakukan. Apa? Seperti salat duha ya. Ini saya tercengang juga baca-baca hadis-hadisnya. Karena apa? Masya Allah. Orang tidak tidak melakukan sholat duha mungkin tidak tahu. Dipikirnya sholat sunnah biasa. Ini tentang keutamaan sholat duha ya. Banyak sekali hadis-hadis yang, yang menyatakan keutamaan sholat duha. Sholat duha ya. Bisa dari jam 7, setengah 7, jam 8. Pokoknya belum matahari ke atas ya. Dan matahari belum tidak pas-pasan terbit. Kalau pas terbit kan nggak boleh. Setelah sholat subuh maka tidak ada kob, uh, tidak ada ba'diyah, adanya qobliyah. Tidak ada sesudah subuh, adanya sebelum subuh. Kecuali yang kodo, kodo yang biasa. Sudah membiasakan dawam sunnah raja dan sunnah qobliyahnya. Nah ini. Dari Abu Zar radhiyallahu an katanya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf, amal bil ma'ruf menyuruh perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang jelek. Itu juga sodakoh. Wa nahyu anil munkar sodakoh. Ya me menyuruh perbuatan baik sodakoh. Wanahyu anil munkar menyerang perbuatan munkar, me melarang ya. Hei eh, jangan itu, jangan pulang puasa, jangan berantem, jangan ini. Itu juga sodakoh. Wa yajzi min zalika raq'atani yarka'uha min duha. Riwayatnya cukup kuat. Diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah Bersedekah berapa? Bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu. Maka tiap kali kamu baca tasbih, subhanallah adalah sedekah. Setiap membaca tahmid adalah juga sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap tahlil adalah juga sedekah. Itu ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa yumi wa yumituh, wa yumiitu qadir atau ada ucapan-ucapan ya. Itu sedekah. Setiap setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh kebaikan adalah sedekah. Melarang keburukan juga adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, cukuplah kamu mengerjakan dua rakaat salat duha. Allahu Akbar ya. Perbuatan yang sebegitu banyak itu, bayangkan aja orang yang ada pagi-pagi, maaf ya, mau harusnya puasa malah dia nggak puasa ini dan itu Nah, mencegah seperti itu itu sedekah gitu. Amal ma'ruf nahi munkar kan? Nah, itu semuanya itu dengan sholat duha mencakup. Tapi bukan berarti tidak boleh tahlil tahmid juga bukan. Ini keutamaan sholat duha Allahu Rabbi. Ini yang lebih utamanya kenapa nggak dikerjakan? Sementara sholat-sholat sunat yang nggak ada panduannya dikerjakan. Nah ini kan, ini tidak. Nah, kita harus uh, tahu dalilnya. Gitu. Kita jangan ikut-ikutan melaksanakan sholat sekian, sekian, sekian, jumlahnya sekian. Dalilnya apa? Hadisnya apa? Karena pada intinya, apapun yang kita kerjakan itu terlarang. Apa yang kita kerjakan itu terlarang. Kecuali ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Itu mengenai ibadah ya. E, mengenai kemasyarakatan kan lain. Itu antum alamu bi umur yakum, kata Nabi begitu. Kamu lebih tahu masalah dunia kamu, tapi masalah agama intinya semua dilarang oleh Allah dan Rasulnya kecuali yang diperintah. Nah ini. Jadi, jadi kalau sholat gak ada tuntunannya apa jangan dilakukan. Ini ini ada tuntunannya gitu. Hadis yang lain nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pil insani situna wasalasu ya wasalasu mi'ah mafsilin alaihi ayyata sadaqo an kulli mafsilin minha sadaqah. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله قال النخامة في المساجد يدفنها أو الشيء ين آه، ينحيه عن الطريق فإن لم يقدر فرق أن تدها تجزئ عنه atau aneh. Nah ini. Dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Itu kalau di atas tadi, hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Nah, berapa ruas tulang badan ini? Dalam hadis yang kedua, ada 360 ruas tulang. Ia diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah bagaimana caranya bersedekah untuk tiap ruas badan yang saya miliki ini? Siapa yang kuat melaksanakan itu? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab. Dahak yang ada di masjid lalu ditutupnya dengan tanah. Maaf itu ya, seperti itu adanya ini hadisnya ya. Jadi kadang orang berbuang, membuang maaf eh, air liur, dahak atau ludah sembarangan. Kita tutupin atau menyingkirkan sesuatu gangguan di tengah jalan ada duri ada apa itu berarti sedekah. Atau sekiranya tak kuasa cukuplah diganti diganti dengan mengerjakan ibadah dua rakaat salat duha. Masya Allah. Tuh, ya, udah aja. Ya? Ini. Saukani berkata, dua hadis di atas menunjukkan betapa besar keutamaan salat duha. Tapi orang banyak tidak tahu, banyak orang tidak melaksanakan. Itu ya betapa tinggi kedudukannya serta betapa kerasnya syariat menganjurkannya. Sunnah muakkad hampir-hampir <laughs> dekatnya ya. Dua rakaat sholat duha dapat menggantikan 360 kali sedekah. Oleh sebab itu hendaklah dilakukan secara terus-menerus. Juga memberikan petunjuk agar kita memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian menyuruh kebaikan, melarang keburukan, menahan dahak ya di masjid jadi tidak sembarangan di masjid itu ya kalau sudah sembarangan itu itu hormati jaga kebersihannya menyingkirkan setiap gangguan di jalan dan lain-lain kebaikan agar dengan demikian terpenuhi sedekah-sedekah yang diharuskan atas setiap orang itu tiap harinya dengan melaksanakan salat duha tapi bukan berarti tidak boleh berbuat baik tadi ya tahmidiyah tahlil iya, ya tasbih iya, berbuat kebaikan iya, melarang keburukan, amal ma'ruf nahi munkar iya, menjaga kebersihan di masjid iya. Tapi semua ibadah-ibadah yang terasa berat itu dengan dua rakaat itu Allah Rabbi tersukupi sedekah untuk bad, eh, ruas ruas tubuh kita yang jumlahnya 360 ruas. 360 ruas berarti satu tahun ya. Itu ya. Jadi badan kita ini terdiri dari 360 ruas tulang. Semua itu perlu disodakohin. Sodakohnya itu dengan banyak tasbih, tahmid, dan tahlil. Menyuruh kebaikan, melarang, melarang keburukan, menahan berbuat membawa sesuatu yang yang kotor, yang jijik di masjid, nggak meludah sembarangan. Itu. Kemudian juga menyingkirkan duri di jalanan atau itu semua itu perbuatan baik untuk sedekah 360 ruas tulang kita. Dan semua itu dengan dua rakaat sholat duha mencukupi. Allahu Rabbi ya. Kita tidak banyak tahu nah ini. Kenapa? Karena tidak ingin tahu. Nah ini mulailah belajar untuk tahu ya. Hadis yang lain. Qala Allah Azza wa Jalla ibda Adam la ta'bil la ta'jizanna an arba'i raka'atin fi awwalin nahar akfika akhirah ini Rahul Hakim wa Tobroni ya, cukup kuat ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rokaat pada permulaan siang. Ya ini sholat duha. Kalau tadi minimal dua, ada yang empat. Itu. Nanti akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Itu ya. Itu. Dua boleh, empat boleh. Kalau empat Ya kalau dua tadi kan sedekah untuk setiap ruas yang jumlahnya 360 ruas tulang dalam diri kita. Sedekahnya dengan dua rakaat salat duha. Kita menggajahkan empat salat duha, rezeki kita akan dicukupkan nanti sorenya. <laughs> Masya Allah. Mau? Mau dong ini kan hadisnya. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Wahai anak Adam, bersolatlah untukku empat rakaat pada permulaan siang niscaya akan kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis yang lain, Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan faghanimu wa asra'u wa asra'u rajfah. Fatahaddatsan nasu biqurbi maghzahum wa kas wa kasratihi ghanimatihim wa sur'ah raj'atihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala adullukum ala aqraba minhum. Maghzan wa aksara ghanimah wa awshaka raj'ah. Nah, man tawaddoa siapa yang tawaddu' rendah hati, summa ghada ilal masjid liyus li subhati duha wa huwa aqrabu maghza wa aktsaru ghanimah wa wa awshaku raj'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sepasukan tentara lalu banyak mendapatkan harta rampasan dan cepat pulang. Ini zaman perang kan? Jadi banyak mendapatkan rampasan perang Gonima. Nah, orang-orang sama mempercakapkan cepatnya selesai perang itu. Banyak rampasan yang didapat dan segera kembali. Semangat kan setelah perang dapat rampasan, cepat secepat itu hartanya gitu ya, dapat bagian. Maka Rasulullah bersabda, Maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih cepat dari peperangan semacam itu? Perang cepat dapat gonimah, dapat harta rampasan, cepat habis. Nah, ada yang lebih cepat dari itu. Lebih banyak pula rampasan yang diperoleh, bahkan lebih cepat pulangnya dari itu. Siapa? Yaitu seseorang yang berwudu. Gitu ya. Mantawab doa. Yang berwudu lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat duha Orang itulah yang lebih cepat perangnya, lebih banyak rampasannya, dan lebih segera pulangnya. Ini ini memang ada sedikit bertentangan dengan hadis yang lain ya. Umumnya kan sholat sunnah itu di rumah. Kecuali sholat wajib kan. Itu. Jadi yang paling afdal sholat itu e, di rumah kecuali sholat wajib. Itu kan ada di beberapa hadisnya. Ilal maktubah kecuali yang wajib. Ya ini. Tapi tidak ada masalah ya. Jadi melaksanakan. Tapi kan masjidnya dikunci Pak Ari. <laughs> nah ini masjid kok dikunci ya demi keamanan barangkali ya. Di, nanti harus dipikirkan bagaimana caranya agar masjid itu tidak dikunci. Ini mah masjid dikunci, kunci mau sholat susah di emper emper di luar. Kadang-kadang kotor. Nah ini e, para pengurus lebih bijak ya penempatannya. Itu Hadis yang lain, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam salasin bisyami salah satu fi kulli syahrin warok atay warok raq'atay tuha wa an utira qabla an an anam rawahul bukhari wal muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta memesankan berwasiat padaku tiga hal kata Abu Hurairah ini Abu Hurairah ber berkata bahwa Nabi yang tercinta ausani khalili sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berwasiat berpesan kepadaku kata Abu Khairah ini memesankan kepadaku tentang tiga hal apa yaitu berpuasalah tiga hari dalam setiap bulan pertengahan bulan kan kemudian mengerjakan dua rakaat duha dan mengerjakan witir dulu sebelum tidur jadi witir itu bukan hanya di bulan puasa aja di bulan biasa juga Nabi selalu melaksanakan ada yang menyatakan Pak kalau sudah terawih saya tahajud boleh Nabi juga tahajud tiap tiap bulan puasanya itu qiyamul lail itu. Itu dulu ya. Ibu dan Bapak yang penasaran tentang apa yang saya baca ini, lebih menarik ya e, baca sendiri. Lebih bisa banyak materi yang didapat. E, satu dari fikih sunnah yang saya pegang ini jilid kedua. Kemudian nanti ini ada 40 masalah agama. Jadi ada yang bertahan 11, kenapa 11? Kenapa 23? Ah itu masing-masing ada dalilnya gitu ya. Uh, jadi kalau yang eh, uh, 23 itulah yang dilaksanakan sahabat-sahabat. Nabi nggak melaksanakan. Nabi sholat malam dia mulai 11. Nah ini dalilnya cukup kuat ya masing-masing ada argumen masing-masing. Uh, tapi untuk al-hidayah ini saya cari-cari di toko buku nggak ada lagi. Ini yang saya miliki jadi dua jadi tiga bagus. Jadi ada hadisnya dari berbagai pendapat-pendapat itu Nanti ada kesimpulannya. Baik, Ibu dan Bapak teleponnya masih mengalami gangguan. Saya hanya ingin meneruskan belajar tajwid kita. Makhraj huruf ya. Karena ini lagi direkam juga. Ibu dan Bapak nanti yang ingin latihan silahkan. Itu ya. Coba dilihat kita kemarin sudah memasuki huruf kaf. Ya. Nanti kalau sudah selesai, Ibu dan Bapak bisa memiliki rekamannya. Itu di handphone, di mana didengerin. Untuk latihan, ini bagus sekali. Bukan hanya untuk uh, pemula. Pemula belajar bagus. Yang yang sudah mengenal huruf tapi belum lancar, ini bagus. Yang sudah profesional, sudah mahir, ini juga bagus untuk ngajar. Karena penerapan makhraj, makharijul huruf, bagaimana mengeluarkan huruf, bagaimana menerapkan tajwid di sini bagus. Kita masuk ke kaf ya. Uh, sebelumnya kan kof. Kof dulu ya. Qaqiqu baqa. Qaqiqu baqa. kalah subro karena di ujung jadi kalah kubro. Bukankah itu ilmu tajwid? Ku matobi. Ku kong, ikhfa ikhfanya yang abad yang jauh. Kalau jauh itu kalau non mati atau tanwin ketemu kaf dan kof. Tuh, ikhfanya. Dan ikhfa itu ditahan. ku bangko. قوقا قد ققن من المقن مقيقا قنقا Qaniqa dua patah dibaca satu mad iwad jika dihentikan mad iwad halaman 40 buku wajib nomor 5 coba dilihat ya tajwid semua ada jadi ini kelihatannya sepele mudah anak kecil aja pintar hafalin ini tapi banyak ilmu yang didapat. Banyak pengalaman yang didapat dari belajar makhraj ini. Kaf hamas ya. Terutama untuk kaf dan tak ini hamas terjadinya hamasnya kalau mati. Gitu kaki. Enggak di kaki, enggak. Jadi kaf itu terjadi hamasnya kalau mati aja. Kakiku bak, bak. Kakiku bak. Kuka, kuka. Ikhfas sama si kof tadi. Kalau ko unsur o, ya, ka unsur a. ku ka kani. Ku كوكا كنككنا من المكن مكيكا kanika kanika Dua patah dibaca satu jika dihentikan mad. Iwat. Kaki kubak kuka kanikakna minal mukni makika kanika. Kemudian lam. Lam sih nggak nggak susah-susah amat ya. <clears throat> Lalilubal Lalilubal Lulal Lulal lanilal Oh lulal Lu matobi'i Lu lannya ketemu lam Jadi idgom bila guna Itu tajwid kan Karena nun mati ketemu lam Atau nun sukun ketemu lam Lulal lanilal. Lalnya hukum idhar, hukum lamati. Lu, lulal lanilal, lanilal. Tuh. Lulal lanilal naminal. Alif lam komariah. Ya. Minal mul idhar hukum lamati. Minal mul nimali matobi'i. Malila. Mad iwa jika dihentikan. Karena dihentikan, enggak dihentikan. Berlaku hukum tanwin. Malilal. Idgom bila guna. Kenapa? Karena patah tain atau tanwin ketemu ulam. Malilal. Malilalanila. Idgom bila guna tidak ditahan. Beda dengan idgom biguna. Ditahan sedikit. <clears throat> Lalilubal. Lulalani لنللن من الملن مليلا la mami mubam mami mubam mumam idgham bigunah mumam manimam na minal mumni mamimam manima tuh mamimu mami mubam mumam mani mamna minal mumni mani mami mam mani ma gitu ya Pak Haris sholat duha empat rakaat ada duduk di antara dua sujud nggak? Oh, kalau sholat sunat membedakan sholat sunat dengan sholat wajib nggak ada tahiyat awalnya ya. Jadi kalau mau empat rakaat langsung empat. Kan ada qobliyah asar tuh empat rakaat. Kalau mau empat langsung. Gitu. Beda dengan salat salat asar, salat asar, salat zuhur kan ada tahiyat awalnya. Ini enggak langsung aja. Sama seperti qiyamul lail, ada yang Nabi itu kan melaksanakan ada dua dua dua dua jadi delapan ada empat empat langsung empat rakaat empat rakaat gitu ya. Itu dicontohkan Nabi seperti itu. Tapi tidak ada tahiyat awalnya. Eh, nanti kita baca ya dalil-dalilnya. Jadi Nabi kadang-kadang melaksanakannya e, sampai 10 rakaat, salat malamnya, qiyamul lail, kemudian witirnya satu jadi 11. Setelah itu salat sunnah fajarnya dua jadi 13 rakaat gitu ya. Itu bukan hanya di bulan puasa, di luar puasa juga itu. Jadi kemarin Pak Iwan saya bingung ini begini itu begini yang dilakukan Rasul gimana ya itu Rasulullah hari pertama ke masjid banyak ya sholat bersama uh, banyak yang sholat hari kedua usia lebih banyak lagi pas hari ketiganya Nabi gak ke masjid lagi setelah selesai sholat isya kembali Nabi tidak kembali lagi sampai subuh sehingga para sahabat bertanya kemana Rasul Rasulullah ini nggak sholat tarawihan gitu kan <laughs> begitu ya, mungkin gitu seperti itu ya kata Nabi aku takut kalau kalau aku sholat di masjid nanti jadi wajib gitu ya. <laughs> Masya Allah. Jadi dan dan ada beberapa dalil kan memang sholat sunnah itu utama di rumah kecuali sholat wajib uh, kecuali wanita wanita memang lebih utamanya di rumah. Wah saya hafal hafalan Qurannya kan nggak banyak Pak Ari makanya saya ikut ke masjid ya boleh juga kalau tidak menemukan fitnah. Tapi yang lebih baik untuk wanita itu di rumah kan seperti itu. Tapi kalau di rumah bacaannya belum lancar belum bagus ya ikut. Mau oh, gimana Pak Hari Orang sholat di masjid itu yang banyak tuh anak-anak sama mbak-mbak. Kalau kadang lagi sholat tarawehan teh ngobrol, SMS-an. Jadi <laughs> saya bingung. Nah ini para pengurus masjid di, diharapkan untuk bijaksana. Uh, ada pengamanannya ya perlu-perlu gitu. Iya. Hmm, ya. Ini banyak sekali. Pak Hari saya mau ikut ngaji ke Radio Kayman. Silahkan. Datang ke rumah yatim Majelis Talim Radio Kayman. Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Ahad eh, saya Selasa, Senin, Selasa sampai Jumat ini masih ada di PT Pelni. Jadi di Depok Jumat masih libur ya. Jumat depan baru. Itu Seninnya saya ada di Asabria, Bu itu Bu Agus, Bu Hartono, Iya Bu Tabri. Itu ya. <clears throat> ini, Mim ya. Ini banyak SMS. Sambil lalu saya baca-baca. Pak Ari, saya mau ikut majelis talim. Oh, ya, boleh, silahkan <laughs> ya terbuka untuk umum. Baik, ibu-ibu siapa aja, bapak-bapak siapa. Silahkan untuk datang. Itu. Hari saya boleh nggak sholat isya jam 3? Sebaiknya jangan terlalu malam ya. Itu. Usahakan, kan ada beberapa hadis. Kalau seandainya ini Pak Sujiman di Tangerang. Kalau seandainya orang tahu pahalanya sholat isya itu seperti apa berjamaah. Dia akan merangkak walaupun kakinya kesakitan itu kan. Itu. Itu walaupun memang kalau ketiduran ya dilaksanakan boleh boleh, tapi jangan terlalu diakhir-akhirkan. Gitu ya. Mm -mm. Pak Ustadz membaca artinya Al-Quran dapat pahala? Dapat, dapat pahala paham. Tapi teksnya harus dibaca juga ya. Jadi eh, saya selalu memberikan pengajaran kepada eh, pengarahan kepada siswa-siswi kita di majelis taklim kita <laughs> siswa-siswi. Jadi eh, Quran tetap teksnya dibaca. Tapi untuk baca terjemahnya ya jangan double. Jadi habis ini ngaji kan ini selesai sampai jam 4, jam 6 ini. Ibu Bapak teruskan, teruskan baca Qur'annya. Nah, teruskan baca terjemahnya Jangan double baca baca Qur'an terus baca terjemahnya terlalu berat ya memori kita. Jadi habis zuhur baca Qur'an, satu makro, dua makro, tiga makro. Habis asar kita baca terjemahnya. Gitu diselang-seling nggak apa-apa. Kan memang Qur'an hidayah, hudan. Jadi banyak kurang kita kurang tepat itu Quran hanya dijadikan bacaan doang. digelak klik suaranya bagus. Suara gue bagus nggak? Ah, tapi nggak ngerti apa yang dia baca. Padahal di situ ada peringatan, di situ ada ancaman. Kita nggak ngerti karena nggak tahu artinya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada terjemah Departemen Agama, sudah ada tafsir terjemah ada sudah banyak. Kita tinggal maunya aja, tinggal mau baca gitu ya. Pak Ari kalau kita sudah melaksanakan sholat witir terus malam bangun sholat tahajud bagaimana? Nah itu tadi alangkah bijaksananya witir itu kan penutup sholat. Ya sebaiknya setelah sholat tarawih itu tidak tidak witir dulu. Biar witirnya nanti sholat, setelah sholat tahajud. Gitu. Walaupun ada beberapa ulama boleh-boleh saja walaupun ditutup ya buka lagi. Ada yang begitu. Gitu ya. Tapi yang terbaik adalah sholat tarawih dulu ya. Nah pas witirnya nanti setelah sholat uh, duha hajat, sholat uh, tahajud, baru kita mitir Atau juga seperti Rasulullah langsung sholatnya malam itu. Habis isya istirahat, santai tiduran dulu jam 11, jam 11, jam 12 bangun lagi sholat tahajud. Tahajud ini bukan hanya di bulan puasa, di luar bulan puasa juga dilaksanakan Rasulullah dan akan memperoleh derajat maqamah mahmuda, tempat yang terpuji, masya Allah yang mulia ya. Itu coba dilihat di surat di surah Al-Isra ya. Ini baru min. Jadi ibu dan bapak untuk yang biasa hadir di Depok ah, hari Jumat. Untuk Jumat ini libur. Insya Allah Jumat depan kita mulai. Bahkan bukan hanya Jumat. Saya Rabu ada di Pesona Depok ya. Di masjid di sana. Masjid masjid di depan AA ya. AA Gym di sana. Di Pesona Depok. Kita akan ada pengajian di sana hari Rabu. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dari jam 9 sampai jam 12. Jadi di Depok saya ada Rabu sama Jumat. Tapi untuk Rabu dan Jumat ini karena saya masih ada di PT Pelni, mohon maaf ya, kita berbagi. Uh, ada beberapa juga dari uh, ibu dan bapak yang ingin mengadakan pengajian tahsin bagus. Karena di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini banyak amal, banyak membaca Al-Quran yang baik dan benar dan banyak memahami Al-Quran. Ibu dan Bapak sayang waktu memisahkan perjumpaan kita pagi ini. Insya Allah besok kita teruskan kembali. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 delapan delapan satu Untuk ibu dan bapak yang ingin mengikuti program Mukena, bagi-bagi untuk anak yatim, duafa, silahkan. Karena memang setiap tahun kita mengumpulkan Mukena-Mukena itu, kemudian dibagikan kepada mereka. Biasanya sih awal awal puasa, tapi untuk bulan tahun ini tampaknya program ini saya lupa menyampaikannya. Silahkan, belum terlambat untuk diperakai taraweh dan sholat-sholat wajib lainnya. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. Radio lembut suaranya, manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini hari Kamis Tanggal 4 September 2008 Saya Rido Ardiansah bersama Bung Andi Pranasta Selamat pagi dan selamat mengikuti Satu kebahagiaan tersendiri menjadi teman dekat Anda di hari bahagia ini. Selamat dan bahagia untuk Anda yang merayakan hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Dan Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang tersayang, orang tercinta lewat SMS saja ya untuk telepon sampai saat ini masih belum bisa digunakan. Oke, silakan Anda SMS ke 021 914 82747. Sekarang kita nikmati dulu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu Karena langkah merapu tanpa dirimu Shadi Demikian saudara, satu pilihan mengawali jumpa kita sekaligus hadiah untuk Anda yang berbahagia. Untuk kesempatan kami tanggal 4 September 2008. Baik, SMS yang sudah masuk cukup banyak. Saya akan coba bacakan satu-satu ya. Oke, ini terima kasih dulu pagi dari, uh, eh, untuk Kusri. Kusri ada di Duren Sawit. Apa kabar? Selamat pagi dan selamat ya tentunya mengikuti bingkisan ulang tahun. Iya, aku mau ucapin selamat ulang tahun buat mm, M Sulis Tiawan. Tapi jauh ada di Pekalongan. Pekalongan atau Jalan Pekalongan nih? Oh, di Pekalongan Jalan tadi. Moga sukses, panjang umur, tambah ganteng. And yang terpenting, jangan lupakan aku. I miss you, katanya. Oke okay deh. Kemudian juga Assalamualaikum ada Mila di Kalibata. Selamat pagi Mil, apa kabar Anda pagi ini? Sehat ya? Iya, mau ucapin selamat ulang tahun katanya buat orang-orang yang ulang tahun hari ini. Semoga diberi kebahagiaan, sukses selalu. Oh gitu. Terima kasih sebali untuk Mila. Baik sekali kamu ya. Sementara Mila sendiri kapan ulang tahunnya? Hmm, iya deh. Terima kasih tentunya ya. Aha. Oke, juga selamat menjalankan ibadah puasa buat Emil. Iya, tentu saja untuk Mela ya. Kemudian ada Siska, Siska di Tebet yang pagi ini mengucapkan selamat ulang tahun buat mantanku Yosep namanya. Yosep ulang tahunnya yang keberapa dan di mana untuk Siska? Nggak, udah nggak tahu alamatnya ya. Oh, hilang tanpa kesan. <laughs> Semoga panjang umur sehat selalu. Oke, terima kasih tentunya ya. Salam buat Yosep kalau ketemu gitu. Ini dari Dewi eh, Dewi mau ucapin selamat ulang tahun buat Wiwin yang ke-18. Hmm, semoga panjang umur, cepat dapat jodoh dan dimudahkan segala urusannya. Oke deh, terima kasih buat Dewi dan juga buat Wiwin selamat ulang tahun ya. Udah 18 nggak terasa. Oke, sementara juga hmm, ini oh udah tadi ya. Ini ada Fadila. Selamat pagi. <clears throat> Tentunya Fadila ada di Bekasi. Selamat ulang tahun yang ke-20 buat temanku. Namanya Erna ada di Cikarang. Semoga panjang umur, sehat selalu, tercapai cita-citanya. Oke, jadi Fadila di Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 buat temanku Erna di Cikarang. Semoga, semoga panjang umur, sehat selalu dan tercapai cita-citanya. Hmm, terus kalau bisa ada bendong yang tak bisa lagi menyayangmu. Oh, gitu ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om, ini Novi di Kampung Tengah Ucapannya buat ulang tahun deh buat temanku Latif di Ciledug Dan Susiantini di Kelapa Dua Wetan Tapi tanggal 1 September dua-duanya Yang keberapa tuh? Ke-21 ya Moga panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki Tambah pinter dan semua yang cita-citakan tercapai Amin Baik kalau gitu kita akan nikmati dulu lagu yang sudah disiapkan Bung Andi untuk Anda yang berbahagia now, Lord.